Kita alhamdulillah di pagi, di sore hari ini Senin 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita pelajaran Sahih Al-Bukhari rahimahullah untuk ikhwah yang ada di kota Lampung <clears throat> yaitu di Masjid Al-Hanif ya ini pelajaran kita yang uh, Sahihul Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah yang mana beliau lahir pada tahun 1000 pada tahun 194 Hijriah dan wafat pada tahun 206 Hijriah Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kitab Sahih Bukhari yang berjudul lengkapnya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad <clears throat> Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi yang sering disingkat dengan Al-Jami'us Sahih atau As-Sahih atau yang dikenal dengan sebutan dengan sebutan al Bukhari. Kita masih pada pelajaran ah, pada bab Kitab Badil Wahyi, pada Kitab Badil Wahyi dan kita di kesempatan yang lalu telah menyebutkan fawaid dari wahyu yang pertama dan Awaid dari wahyu yang kedua. Kemudian di melengkapi uh, fawaid tersebut, kita akan sebutkan di sini perbandingan antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua. Antara surat Iqra 1 sampai 5 yang merupakan wahyu pertama dengan surat Al-Mudathir 1 sampai 7 yang merupakan wahyu yang kedua. Fa iqra fihi al-amr bi talabil ilmi wa awalul muddathir fihi al-amr bil amal bihi. Awal surat Iqra tersebut padanya terdapat perintah untuk menuntut ilmu. Sementara awal al-muddathir padanya terdapat perintah untuk mengamalkan ilmu. Athaniya awal Iqra fihi in'amuhu alaika wa awal al mudathir fihi hakuhu alaika. Yang kedua, bahwa di awal surat Iqra itu padanya terdapat pemberian nikmat Allah atasmu. In'am, pemberian nikmat atasmu. Sementara awal al mudathir padanya terdapat hak Allah atasmu. Hak dia, haknya, hak Allah Ta'ala atasmu. Ya. Kemudian Ar-Rabi'ah, awal iqra' fihi al-isti'anah. Wa awal al-muddathir fihi as-sabr. Ya. Pada awal surat Iqra tersebut, padanya terdapat al-isti'anah, yaitu al-isti'anah billah Iqra bismi rabbik. Ya. Terdapat al-isti'anah bil-Rab Ta'ala. Adapun awal al-muddathir padanya terdapat as-sabr. Karena Allah mengatakan wali rabbika fasbir. Al-khamisa awal iqra fihi ikhlas al-isti'anah wa awal al-muddathir fihi ikhlasus sabr. Faedah kelima bahwa di awal iqra padanya terdapat pemurnian al-isti'anah bahwa isti'anah hanya pada Allah taala hanya kepada Allah taala semata dari mana? Diambil faedah dari bismi rabbik. Ya, bismi rabbik. Nah. Yang itu di situ terdapat apa? Al-ikhlas, ikhlas al-isti'anah. Tatkala menjadikan isti'anah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal Allah Subhanahu wa taala diletakkan sebelum beramal. Di situ terdapat apa? Ikhlas al-isti'anah. Sementara awal al-muddathir fihi ikhlas sabr. Karena Allah mengatakan fali rabbik. Maka hanya untuk Rabbmu sajalah engkau berfasbir. Ya, di situ terdapat ikhlas al-sabr yang mestinya uh, fasbir li rabbik. Maka disebutkan wali rabbika fasbir. <clears throat> Sehingga di sini terdapat perpaduan antara ikhlasul isti'anah ya, sebelum memulai perbuatan, sebelum memulai dakwah dengan ikhlasus sabr tatkala sedang berterjun di dakwah. Ya. Terjun di dakwah membutuhkan ikhlasus sabr. as awal iqra fihi al-isti'anah wa awal al-muddathir fihi al-ibadah awal surat Iqra itu merupakan padanya isti'anah. Sementara awal mudasir fihil ibadah. Ya. Karena memang di situ perintah untuk beribadah. Uh, ya ayuhal mudasir kum fa'anzir. rabbaka fakabbir. Ya. Fihil ibadah. Sementara Iqra tadi isti'anah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terpadu padanya pada dua wahyu ini antara apa? Al-isti'anah dengan al-ibadah. Yang perpaduan antara ibadah dan isti'anah ini juga terdapat dalam surat Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-sabi'ah awal iqra adabul muta'allim wa awal al-muddatsir fihi adabul alim. Ya. Pada yang ketujuh faedah ketujuh pada awal iqra padanya terdapat adab al-muta'allim. Ya. Seorang yang belajar yaitu antaranya adalah membaca dengan nama Rabb Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Di situ juga bahwa seorang yang orang yang belajar itu diajari oleh Allah taala dengan perantaraan al-qalam. Alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ini semua menunjukkan apa? Perlu al-muta'allim memiliki adab terdapat isyarat terhadap pada apa? adab al-muta'allim wa awal al-muddatsir fihi adabul alim padanya terdapat adab seorang alim ya. yang tadinya dia belajar maka sekarang dia menjadi alim menjadi seorang yang berilmu maka dia pun ada adabnya ya di antara adabnya sabr ya di antara adabnya adalah menyampaikan dakwah ini ya dengan apa mengajak kepada tauhid dan menjauhkan memperingatkan umat dari asyirik. Jadi di antara adabnya. Athamina awal iqra fihi ma'rifatullah wa ma'rifatun nafs wa awal muddathir fihi al-amr wa nahyu. Faedah ke-8 bahwa di awal iqra padanya terdapat ma'rifatullah wa ma'rifatun nafs, mengenal Allah dan mengenal diri. Siapa Allah? Allah sebagai khalik. Ya, sementara diri kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan dari sesuatu yang, yang hina. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini ma'rifatullah ma'rifatullah bahwa Allah dialah yang mencipta. Khalaqal insana min alaq. Di sini ma'rifatun nafs. Karena engkau diciptakan oleh Allah taala dari alaq. Adapun awal al-muddatsir padanya terdapat perintah dan larangan. Ya, kum Fa'anzir, perintah. Wasiyabaka fatahir perintah. Warujida fahjur, larangan. Ya. Setelah kita mengenal siapa Allah, mengenal diri kita, maka kita mengenal syariat Allah Ta'ala yang di situ berisi perintah dan larangan. At-tasi'ah, kesembilan, awal iqra' fihi ma'rifatuka binafsika wa birabbik. Wa awal al-muddathir fihi al-amal al-mukhtas wal-mu'tadi wal mu'tadi. Ya. Pada faedah ke-9 di awal Iqra padanya terdapat uh, engkau pengenalanmu terhadap dirimu sendiri dan engkau mengenal Rabbmu. Ya. Sementara awal Al-Muddathir padanya terdapat amal yang khusus dan amal yang mu'tadi mengenai manfaatnya mengenai pihak lain. Ya amal khusus khusus untuk dirimu dan juga amal yang mengenai manfaatnya itu mengenai pihak lain ya dakwah itu manfaatnya tidak hanya pada orangnya saja tapi mengenai pihak lain mengenai orang lain nah ini amal al-mu'tadi al-ashirah ke sepuluh awal iqra fihi asl al-asma was sifat wa huma al-ilm wal qudrah Ya. Wa awal al-muddathir fihi asal al-amr bit tauhid wa nahi wa huwa al-amr wa nahi wa huwa al-amr bit tauhid wa nahi anis syirki. Pada ke-10 bahwa pada awal Iqra terdapat prinsip atau asal dari al-asma was sifat. Ya. Yaitu al-ilm wal qudrah. Nah, Ya. Karena kita dari surat awal surat Iqra tersebut telah mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, asalnya, prinsipnya. Terkhusus sifat apa? Ilmu dan kudrah. Karena Allah mencipta. Ya. Suatu men, uh, al-Khalik tidaklah mencipta kecuali berdasarkan ilmu. Ya. Dan tidaklah dia bisa mencipta kecuali kalau dia memiliki kudrah. Ya. Sehingga Konsekuensi sifat mencipta itu adalah memiliki sifat ilmu dan kudrah. Sementara awal mudathir padanya terdapat asal al-amar bit tauhid. Ya, prinsip perintah untuk menegakkan tauhid dan larangan dari syirik. Qum fa'anzir. Ya. Warabbaka fakabbir. Anzir nahi. Anzirhu al-indar an syirik. ورغبك فكبر أي كبره بالتوحيد الحادية عشرة فيه أول إقراء أو في أول إقراء ذكر القلم ذكر القلم الذي لا يستقيم العلم إلا به وفي أول المندثر ذكر ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به di awal surat Iqra terdapat penyebutan al-qalam yang mana ilmu tidak akan tegak kecuali dengannya. Sementara di awal al-muddathir terdapat penyebutan al sabr yang mana amal tidak akan tegak kecuali dengannya. Ya, sehingga ini penting ya, kawan. Perbandingan ini. Ya. Terdapat penyebutan kalam di wahyu pertama, di wahyu kedua terdapat penyebutan as-sabr. Kenapa? Al-qalam la yastaqimul ilm illa bih. Sementara as-sabr la yastaqimul amal illa bihi. Athaniyata ashra fi awal iqra dhikr tawakkul wa annahu yaftah al-mughlab. Wa awal al-muddathir fihi sabr alladhi yaftahuhu. Ya. Di faedah ke-12 di awal iqra terdapat penyebutan tawakal yaitu ketika seorang hamba ha, menyebut nama Allah Ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. ya Kemudian disebutkan pula Iqra wa rabbukal akram. Di sini terdapat penyebutan tawakal. Nah, kita tahu Allah sebagai Al-Akram. Dan bahwa tawakal ini yaftah al-mughlaq akan membuka sesuatu yang tertutup. Sementara awal mudathir padanya terdapat as-sabr alladhi yaftahuhu yang membuka yang ter, sesuatu yang tertutup pula. Sehingga tawakal yaftah al-mughlaq demikian pula as-sabr yaftah al-mughlaq. Al-thalithata al-amal fi awal iqra al-mukhtas wa awal al-mudathir fihi al-amal al-mu'tadi di awal iqra terdapat amal yang mukhtas karena iqra ya yeah. maka barang siapa mengamalkannya membaca maka itu tas amalannya terkait dengan dia sendiri sementara al-mudathir di awal al-mudathir terdapat amal yang bersifat mu'tadi mengenai pihak lain um fa'anzir wa rabbaka fakabbir ya Ar-rabi'ata asyra fi awal iqra sit masail minal khabar wa fi awal al-mudathir sittu masail minal insya' di awal Iqra dapat enam masa pembahasan terkait dengan berita. Ya, sementara awal Mudathir dapat enam pembahasan berkaitan dengan insya tuntutan. Ya, kum, fa'anzir fakabbir ya warujita fahjur wa fasbir. Ini semua insya. Ya. Sementara di surat Iqra itu khabar. Nah, terdapat khabar alladzi khalaq. Nah, khalaqal insana min alaq. Ya, menciptakan manusia dari alaq. Wa rabbukal akram. Ya, ini juga khabar. Alladzi 'allama bil qalam juga khabar. 'Allamal insana ma lam ya'lam juga khabar. Nah, sementara di Al-Muddatsir itu insya perintah. Al-khamisata asyra fi awal iqra dzikr bad'il khalqi wa awal al-muddathir dzikru al-hikmah fihi. Yang ke-15, faedah ke-15. Di awal Iqra itu terdapat penyebutan dimulainya penciptaan. Iqra wa rabbukal nam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Ini awal penciptaan manusia. Khalaqal insana min alaq. Sementara di Al-Muddathir terdapat penyebutan al-hikmah fihi. Hikmah penciptaan itu yaitu warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir. Ya. Demikian pula warujda fahjur. Ini hikmah kita diciptakan oleh Allah taala. As-sadisata asyra fi awal iqra dzikru asril insan wa awal al-muddathir ar-rububiyyah al-'ammah. Naam wa ar-rububiyah al-khassah. Ya. Di awal Iqra terdapat penyebutan asal penciptaan manusia, sementara di awal Al-Muddathir itu terdapat penyebutan ar-rububiyah al-'ammah dan ar-rububiyah al-khassah. Al-thaminata ashra fi awal Iqra syahid liqawli iqilha takil wa fi awal Al-Muddathir as-sabr alladhi huwa min al iman bimanzilati ra'as al jasad. Faedah ke-18 di awal Iqra terdapat syahid penguat, terdapat ucapan sabda Nabi i'qilha wattakil. Ya. Berusaha dulu baru engkau bertawakal. Ya. Bagaimana di surat Iqra kita diperintah oleh Allah taala untuk berupaya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq dan seterusnya. Sementara di awal Al-Muddathir terdapat sabr yang mana Eh, kedudukan sabar terhadap iman itu seperti kedudukan kepala terhadap jasad. Atasiata asyrafi awal iqra ibtida' nubuwah wa awal al-mudathir ibtida' risalah. Ya. Awal iqra adalah permulaan nubuwah. Sementara awal mudathir permulaan risalah. Al-ishrun fi suratain syahid liqaulihi al-ilmu qabla al-amal. Ya ini yani qabla al-qaul wal amal ya pada dua surat ini terdapat syahid pada dari suatu kaidah yaitu ilmu sebelum berucap dan beramal ya kalau kita merenungkan dua surat yang merupakan wahyu pertama dan wahyu kedua ini kita akan mendapatkan bahwa di dua surat ini terdapat bukti penguat terhadap, terhadap kaidah ini al ilmu qabla al qaul wal amal. Ya, demikian faedah yang disebutkan oleh uh, Al-Imam Al-Allama Al-Syeikh Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang beliau akhiri penyebutan ini intaha kalam syekhina selesai penjelasan syekh kami guru kami yaitu siapa guru beliau ayahanda beliau sendiri yaitu syekh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Taib ayol ikhwa rahimani warahmatullah. Selesai kita dari uh, hadis yang diturunkannya wahyu pertama dan wahyu kedua yang merupakan hadis nomor tiga. Maka berikutnya kita apa? Hadis nomor tiga dan nomor empat. Maka berikutnya kita melanjutkan pada hadis nomor lima. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awana qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibn Abbasin fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركه يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما وقال سعيد أنا أحركهما, أحركهما kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikum yuharrikuhuma faharraka syafatai faanzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana qala jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana qala fastami' lahu ansit Thumma inna alaina bayana, thumma inna alaina an Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik idza atahu Jibril istama' fa talaqa Jibril qara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Ini hadis nomor 5. Taib. Sebagaimana biasa kita akan membagi penjelasan hadisnya pada dua bagian. Bagian pertama penjelasan tentang sanat, yang kedua penjelasan tentang matan hadisnya. Bagian pertama pembahasan tentang sanat. Pada riwayat hadis ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil hadis ini dari gurunya yang bernama Musa bin Ismail. Karenanya beliau mengatakan haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail beliau adalah Abu Salama Al-Minqari At-Tabuzaki. Ya, Abu Salama Al-Minqari At-Tabuzaki. Al-Minqari hakada bi kasril mim wa nun wa qaf. Al-Minqari. Naam. At-Tabuzaki. Demikian bi al-musannah wa al-muwahhadah. At-Tabu Zaki wa sukunin nun, sukunil waw wa fathi <clears throat> al-dhal nah al-mu'jamah at-tabu zaki ya, beliau dikatakan oleh Hafidh Ibnu Hajar sebagai seorang yang thiqatun sabat minat tasi'ah thiqatun sabat minat tasi'ah wa kana min hufat al-misriyin ya, beliau termasuk dari Hufat dari kalangan penduduk Mesir. Ya. Dia mengatakan wala iltifat ila qauli Ibni Kharras takallaman nas fihi. Tak perlu memperhatikan ucapan Ibnu Kharras bahwa manusia memperbincangkannya. Ini apa? Mencela. Ya, mencela Tabu Zaki ini. Ibnu Hajar mengatakan la, yul, la iltifat, tidak perlu dilihat. Kenapa? Karena celaan tersebut bila hujjah. Ya, karena celaan tersebut bila hujjah sehingga tidak perlu diperhatikan. Di sini ya ikhwah menunjukkan pada kita bahwa para ulama ketika ada celaan atau jarah ya, cercaan maka dilihat jarah tersebut apabila tanpa hujjah ya maka itu tidak diterima. Ini merupakan prinsip penting ya. Yang Syekh Rabi juga mengatakan tidak boleh menerima celaan seorang pun terhadap seorang salafi jika dilakukan tanpa hujjah. Nah. Ini Musa bin Ismail Abu Salama At-Tabuzaki. Beliau thiqatun sahabat min at-tasiyah. Adapun At-Tabuzaki At-Tabuzak itu nisbah ya at-tabuzaki nisbah kepada at, kepada tabuzak tabuzak itu maknanya adalah uh, suatu profesi yaitu penjual samad ya bayya'us samad bisin wal mim wad dal uh, eh, as-samad yakni pupuk ya pupuk beliau penjual pupuk ada pula yang menyebutkan makna tabuzak itu maknanya adalah penjual uh, ini eh, batin uh, zajaj yakni jeruannya ya jeruan ayam itu itu makna tabuzak ada dua pengertian atau ada dua versi ya, tentang makna ad ala kulli hal ini nisbah kepada suatu pekerjaan hakada para muhaddisin ayol ikhwah itu uh, bekerja ya memiliki pekerjaan sebagai apa namanya penghidupan beliau nah, dan ini terpuji mencari nafkah ya, untuk kebutuhannya dan itu dilakukan para ulama para oleh para muhadisin dan tidak sedikit muhadisin yang diberikan lapak dinisbahkan kepada pekerjaannya. Seperti ini tadi, ad Zaki. ad Zaki. Demikian pula As-Sakhtiyani. Yaitu nisbah pada pekerjaan pula. Demikian pula Al-Hadza, Khalid Al-Hadza misalnya. Nisbah kepada pekerjaannya masing-masing. Ya. Qala qawluhu Taib. Qala haddathana Abu Awana. Abu Awana adalah Al-Waddah bin Abdullah Yashkuri. مولاهم البصري نعم Al-Wabbah Abu Awanah ini kunyahnya namanya Al-Wabbah bin Abdullah Al-Yashkuri Maulahum Al-Basri ya Al-Wasiti Al-Bazzaz Al-Wasiti Al-Bazzaz beliau masyhur bi kunyatih masyhur dengan kunyahnya Abu Awana. Ya. Wailah namanya siapa? Al-Waddah bin Abdullah. Beliau lebih dikenal lebih dikenal dengan kunyahnya. Sikatun sabat minat minas sabi'ah. Sikatun sabat minat minas sabi'ah. Beliau memiliki kitab yang kata Al-Hafidh Ibn Hajar kana kitabuhu fi ghayatil itqan. Kana kitabuhu fi ghayatil itqan. Nah. Kemudian beliau mengatakan, Qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah. Musa bin Abi Aisyah la yu'raf ismu abihi. Tidak dikenal siapa nama ayahnya. Hakadha huwa Musa bin Abi Aisyah. Musa bin Abi Aisyah Abdul Hasan Al-Kufi Al-Hamdani Thikatun abid minal khamisah Thikatun abid minal khamisah Nah Kemudian qala haddatsana Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala. Dari Sa'id bin Jubair, dia adalah Sa'id bin Jubair Al-Asadi maulahum Al-Kufi thiqatun sabab faqih minas thalithah. Minas thalithah dari tabaqah ketiga. Beliau di antara murid besar Ibnu Abbas radhiyallahu an. Karenanya beliau di sini mengambil dari Ibnu Abbas. Qala haddatsana Sa'id bin, bin Jubair an Ibn Abbas tentang firman Allah taala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan ya dengannya, menggerakkan lisanmu dengannya. Ya, dengan wahyu itu lita'jala bih karena engkau terburu. Karena engkau terburu-buru untuk menerima wahyu itu sehingga engkau menggerak-gerakkan lisanmu. Maka Allah taala melarang di sini. Nah, Nah, tentang tafsir ayat ini, ya, kata Said bin Jubair, beliau mengambil dari Ibnu Abbas. Ya, kala bahwa Ibnu Abbas mengatakan tentang tafsir ayat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil syiddah. Ya. Wa kana mimma yuharriku syafataihi. Nah, Mu'alajah, yu'alij dari kata mu'alajah Muhawalatu syai' bimasyakkah Mengupayakan sesuatu dengan penuh kesulitan. Nah, dengan penuh kesulitan. Iya. yani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terhadap wahyu yang diturunkan itu mengalami mengupayakan sesuatu yang sangat sulit. Ya, beliau mengalami suatu kesulitan dan beliau mengupayakannya. Ya, mengupayakannya yaitu beliau meng, sulit menerima, uh, berat memang bagi beliau sebagaimana kita jelaskan di hadis nomor 2 beberapa waktu yang lalu ya sanulqi alaika qaulan thaqilah kami akan sampaikan kepadamu ucapan yang berat wahai nabi ya sehingga Rasulullah SAW mengalami kesulitan di sini ya yu'alijut minat tanzil syiddah beliau berupaya mengupayakan ya dalam keadaan penuh masyaqqah Wakana mimma yuhariku syafatai dan beliau sering menggerakkan dua bibirnya. Ya. Dua bibirnya yuharik syafatai. Ya. Karena apa? Di menggerakkan dua bibir itu berkonsekuensi berarti menggerakkan lidah ya karena memang ucapan uh, menggerakkan dua bibir untuk berucap untuk berkata pada huruf-huruf yang tidaklah terucapkan kecuali lisan itu konsekuensinya adalah tahrikul lisan. Ya. Di sana ada huruf-huruf yang tidaklah bisa diucapkan kecuali dengan cara menggerakkan lisan. Berarti menggerakkan bi dua bibirnya itu bermakna apa? Menggerakkan lisan, ya, menggerakkan lisan. Nah, Nabi di sini ketika menerima wahyu itu berupaya untuk menggerakkan lisannya karena beliau ingin segera menerima wahyu itu ya supaya beliau tidak kehilangan atau tidak ada yang terluput dari beliau sedikit pun maka beliau segera beri, oh, berupaya sedemikian rupa bersegera untuk menerima wahyu itu dan agar jangan sampai ada yang terluput dari beliau maka beliau mengupayakannya dengan cara segera menggerakkan lisannya. Ya. Al-Imam Al-Bukhari dalam ketika meriwayatkan hadis ini pula di kitab tafsir melalui jalur Jarir ya dari Musa bin Abi Aisyah ya, bukan melalui jalur Abu Awanah namun melalui jalur Jarir di situ dengan lafaz eh, nanti akan beliau riwayatkan di kitab tafsir di situ lafadznya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala Jibril bil wahyi fakana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafatayh. Badulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril turun membawa wahyu, maka beliau berupaya sering menggerakkan lisan dan dua bibirnya. Beliau sering menggerakkan lisan dan dua bibirnya. Kenapa? Karena beliau berupaya supaya tidak ada satupun yang terluput dari wahyu tersebut. Nah, fakalah Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun mengatakan, "Fa'ana huma lakum." Kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Maka aku gerakkan sekarang ya keduanya, kedua bibir ini untuk kalian sebagaimana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dua bibirnya. Ya, ini Demikian dia sebutkan. Beliau peragakan. Ya. Faedahnya ha fa, fa faedah hadza ziyadul bayan fil wasfi alal qaul. Ya. Terdapat tambahan penjelasan dalam menyifati ucapan. Ya. Ya itu yuharrik syafatai, maka beliau tunjukkan gimana muharrik eh, menggerakkannya itu. Maka beliau peragakan ini. Fa ana uharrikuhu malakum Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharikuhuma. Ya. Wa qala Sa'id, maka kata Sa'id yakni Sa'id bin Jubair yang beliau murid Ibnu Abbas pada hadis ini kata beliau ana uharikuhuma kama raaitu Ibnu Abbas yuharikuhuma. Maka aku pun menggerakkan dua bibirku sebagaimana dulu aku melihat Ibnu Abbas menggerakkan dua bibirnya faharraka syafatai maka beliau pun menggerakkan kedua bibirnya. Ya. Nah, di sini perhatikan ketika Said me mempraktekkan apa yang disebutkan oleh mempraktekkan apa yang diperbuat oleh Ibnu Abbas, beliau katakan kama itu sebagaimana aku melihat. Karena memang Said melihat Ibnu Abbas tatkala menggerakkan dua bibirnya. Sementara Ibnu Abbas sendiri terhadap Rasul, beliau mengatakan tidak menyebutkan roa itu. Karena memang hadis ini atau ayat ini turun ketika Ibnu Abbas masih belum lahir. Ya, masih belum lahir. Karena Ibnu Abbas itu baru lahir tiga tahun sebelum Hijriah. Sementara ayat ini mutakaddimah. Itu lalu. Ayat ini yang terdapat di surat Al-Qiyamah itu makkiyah bittifaq. Ya, sepakat ulama bahwasanya ini surat makkiyah. Dan ini jauh sebelum Ibn Abbas lahir. Sehingga beliau, Ibn Abbas tidak melihat Nabi SAW ketika menggerakkan bibirnya. Nah dari mana beliau tahu? Karena Nabi yang memberitakan kepada Ibn Abbas setelahnya. Sehingga beliau, Ibn Abbas tidak mengalami peristiwa itu, tapi mendapatkan berita dari Nabi SAW. Maka di sini beliau pun tidak mengatakan roa itu. Ya. Tapi beliau mengatakan apa? Karena Rasul eh, fa'ana uharikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharikuhuma. Adapun Said bin Jubair selaku murid Ibnu Abbas nah, yang melihat Ibnu Abbas berbuat demikian, menggerakkan kedua bibirnya karena beliau melihat, maka Said bin Jubair pun mengatakan kama raaitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma. Fa'anzalallahu ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana maka Allah larang maka Allah turunkan ayatnya la tuharrik bihi lisanaka jangan engkau gerakkan ya, dengan wahyu ini engkau gerakkan lisanmu lita'jala bih karena engkau terburu dengan menerima, untuk menerima wahyu itu sehingga engkau menggerakkan lisanmu karena engkau terburu-buru Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sungguhnya wajib atas kami, kewajiban atas kami jam'ahu mengumpulkannya wa Qur'ana dan membacakannya. Ya. Qala jam'ahu laka fi sadrik. Mengumpulkan wahyu tersebut untukmu di dadamu. Ini maknanya. Sehingga ini adalah Allah Ta'ala yang melakukannya. Allah Ta'ala yang melakukannya yakni kamilah yang akan mengumpulkan Quran itu wahyu tersebut laka untuk fi di dadamu ya, ini makna apa inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa taqra'ahu nah dan engkau yang akan membacakannya setelah itu Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana maka apabila kami membacanya Fattabi' Qur'ana, maka itulah ikutilah bacaan itu. Qala fastami' lahu ansit. Yani dengarkanlah kamu dan diam. Kamu diam. Ya, dengarkan dan kamu diam. Ini makna fattabi' Qur'ana. Ya, bukan dengan engkau menggerakkan lisanmu, bukan. Makanya larang tadi di awal. La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Bila kami membacanya, maka ikutilah bacaan itu. Bagaimana mengikutinya? Fastami' lahu wa ansid. Dengarkanlah dan kamu diam. Thumma inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kewajiban atas kami untuk menjelaskannya. Thumma inna alaina antakra'ahu. Yaitu kewajiban kami, sesungguhnya kewajiban kami adalah untuk menjadikan engkau bisa membacakannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik maka kemudian Rasul setelah itu idza atahu Jibril istama'a apabila da Jibril datang beliau mendengar mendengar tidak lagi menggerakkan lisannya fa idza intalaqa Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu maka ketika Jibril pergi Nabi pun bisa membacakannya sebagaimana Jibril membacakannya. Iya. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ibtida'il amr idza luqina al-Qur'an naza Jibril al-qira'ah wa lam yasbir hatta yutimmuha musara'atan ila al li alla yan yanfalitu minhu syai' Dulu Nabi di awal mulanya, Nabi SAW di awal mula apabila disampaikan, dibacakan kepada beliau Al-Quran, beliau menyaingi Jibril dalam membaca. Dan beliau nggak sabar eh, menunggu Jibril sampai selesai. Kenapa? Karena beliau ingin bersegera menghafalnya dan supaya tidak ada yang terluput dari beliau satupun. Ya, ini sebagaimana qalahul Hasan wa ghairuh. Ini dinyatakan oleh Al Hasan dan yang lainnya. Nah, dan dalam riwayat At-Tirmidzi, yuharik bihi lisanahu yurid ayyahfadhahu. Beliau menggerakkan ya lisannya membaca wahyu itu karena beliau ingin untuk segera menghafalnya. Dalam riwayat walid Nasai, ya'jal bi qiraatihi liyahfadhahu. Beliau bersegera untuk membacanya agar beliau menghafalnya. Walid Walibni Abi Hatim yatalaqa awwaluhu wa yuharrik bihi syafataihi khasyatan ayansa awalahu qabla yafrugha min akhirih. Ya, beliau menerima awal wahyu dan beliau segera menggerakkan kedua bibirnya karena beliau takut lupa bagian awal wahyu tadi sebelum berakhirnya bagian akhir. Ya, sebelum selesainya bagian akhir. Ya. Wa fi riwayati At-Tabari an Sya'bi dalam riwayat At-Tabari dari Al-Imam Asy-Sya'bi ajjala yatakallam bihi min hubbihi iyahu. Dia segera berupaya untuk bisa bicara, mengucapkan wahyu itu pula karena beliau sangat cinta kepada kepadanya. Wakil al-amrain murad. Dua perkara ini itulah yang dimaksud. Ya, sehingga kenapa Nabi bersegera ikut supaya ikut membacanya? Satu supaya Nabi uh, khawatir ada yang lupa, khawatir ada yang luput. Sehingga beliau pun buru-buru ikut membacanya, menggerakkan lisannya. Yang kedua adalah karena beliau sangat cinta terhadap wahyu ini, sehingga beliau pun berburu buru bersegera. Ya. Wala tanafi baina mahabbatihi iyah wa shidda allati talhaquhu fi dhalik. Sehingga tidak ada pertentangan antara cintanya Nabi terhadap wahyu itu dengan adanya syiddah, kesulitan yang beliau alami. Nah, Fa'amara bi'ayan sita bi'ayan sita hatta yuqda ilaihi wahyu. Maka Allah perintahkan untuk beliau diam sampai terselesaikannya bacaan wahyu tersebut. Wa wa'ada bi'annahu amin min talafutihi minhu bin nisyan aghairi. Dan Allah janjikan bahwa beliau aman dari adanya sesuatu yang terluput dari beliau. Baik dengan adanya lupa atau yang lain. Beliau janji, Allah menjamin Ya, Allah menjamin. Sehingga beliau Allah memerintahkan Nabi untuk diam sampai selesai dibacakannya wahyu itu oleh Jibril dan beliau Allah menjamin bahwa Nabi tidak akan ada yang terluput dari wahyu itu. Ya, beliau tidak ada yang lupa dari wahyu tersebut. Allah menjaminnya, Allah menjanjikannya. Dan yang seperti ini kata Ibnu Ajar adalah mirip dengan ayat ini adalah firman Allah Taala di surat Taha wala ta wala ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyu ay bil qiraah. Janganlah engkau bersegera untuk ikut membaca Al-Qur'an. Ya, wala taj, ta', ta wala bil Qur'an ay bil qiraah. yang kamu bersegera buru-buru-buru untuk ikut membaca sebelum diakhiri sebelum diselesaikannya wahyu itu kepadamu. Ya sebelum diakhiri wahyu itu kepada uh, diselesaikannya bacaan wahyu itu ke kepadamu. Ayo ikhwah rahimani warahmatullah sehingga uh, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah di antaranya bayan kaifiyatu au kaifiyati nuzulil wahyi. Penjelasan bagaimana turunnya wahyu itu yaitu Jibril datang dengan membacakan ayat Al-Qur'an kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan Nabi mendengar. Ya, di awal mula Nabi karena beliau khawatir ada yang lupa atau ada yang terlewat, ada yang ter, ada atau ada yang terluput. Yang pertama, yang kedua karena beliau sangat cinta kepada wahyu itu, maka di awal mula Nabi segera ikut membacanya dengan menggerakkan lisannya. Segera beliau ikuti. Yang kemudian Allah larang di ayat ini. Ya. Beliau larang di ayat ini Naam, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma in. Naam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Ya. Kemudian faedah kedua, bayan sabab nuzulil ayah. Penjelasan tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu karena Nabi menggerakkan lisannya untuk bersegera ikut membaca dengan dua alasan tadi yang kita jelaskan. Ya, maka turun ayat ini melarang hal itu. Ya, melarang. Nah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Nah, wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Faedah yang ketiga, bayan madza kana yasna'un nabi asna nuzulil wahyi. Di sini dapat penjelasan apa yang diperbuat oleh Nabi di tengah-tengah turunnya wahyu, yaitu Nabi ikut menggerakkan lisannya. Namun kemudian Allah melarangnya, maka ketika wahyu turun sedang dibacakan oleh Jibril, maka Allah perintahkan nabinya untuk diam sampai selesai diakhiri wahyu tersebut. Nah. Kemudian ayolah wa rahimani warahmatullah Allah mengatakan summa alai inna alaina bayana. Yani kemudian kewajiban atas kami untuk menjelaskannya yakni inna alaina antaqra'ahu. Ya. Di sini kata Ibn Hajar wa yahtamil ayyurat bil bayan bayan mujmalatihi wa tawdi muskilatihi. Kemungkinan yang dimaksud dengan bayan di sini adalah penjelasan hal-hal yang global dari Al-Qur'an dan uh, penjelasan sesuatu yang muskil. Fayustadallu bihi ala jawaz ta'khiril bayan an waqtil khitab. Dan diambil dalil dari ini pula boleh mengakhirkan bayan dari waktu khitab. Dari waktu pembicaraan. Kama huwa sahih fil usul. Bukan takhirul bayan an waqtil hajah. Bukan. Tapi boleh ta'khirul bayan an waqtil khitab. Nah, ini beberapa faedah dari hadis yang nomor lima ini tadi. Mungkin kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin.